Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin Ba'da Zuhur 23 Maret 2021 bertepatan dengan 10 Sya'ban 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbarus Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada bab yang ke-13 tentang permasalahan fikih orang yang diberikan udur dan bagaimana cara pembayaran kodok mereka. Maka sebelum itu kita persilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabihi Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan. Al-Babu As-Salithu Ashar. Bab yang ke-13. Ashabul A'dar wa ahkamihim. Permasalahan tentang orang-orang yang diberikan uzur di siang Ramadan untuk makan dan minum dan kebutuhan yang lainnya diberikan uzur oleh Allah dan penjelasan tentang hukum bagaimana cara membayarnya. Maka permasalahan ini barakallahu fikum permasalahan yang sangat penting dan bab ini sangat luas. Maka penulis akan membaginya dengan beberapa pembagian dari pasal-pasal dan masalah-masalah untuk dipermudah kepada pembaca dan santri-santri memahami faidah-faidah yang ada di dalamnya. Siapa mereka ashabul a'zar yang diberikan izin di dalam syarak untuk berbuka puasa di siang Ramadan namun ada konsekuensi dari pembayaran padanya. Dari ashabul akbar maka banyak di antaranya orang yang sakit dan di antaranya orang yang musafir, di antaranya orang yang hamil dan menyusui dan juga yang haid dan nifas dan juga orang tua yang jompo yang tidak bisa berpuasa sama sekali. Jika dia berpuasa dia gemetar dan tidak bisa bangun dari tidurnya karena sudah tua. Maka ashabul a'dar di sini banyak sekali. Maka kita bagi menjadi tiga bagian dari segi pembagian yang besar. Pembagian yang pertama, alaihim al-qadha faqat. Pembagian yang pertama bagi ashabul akdar di sini boleh makan dan minum namun konsekuensinya hanya membayar kodok saja. Sehingga dia makan dan minum di siang Ramadan namun harus membayar konsekuensi setelah Ramadan hanya dengan kodok saja. Dan ini nanti akan kita bahas di pelajaran hari ini dan yang akan datang. Dan pembagian yang kedua nanti akan dibahas membayar kafarah fakat ayat itam memberikan itam setiap hari satu orang miskin hanya itu saja tanpa kodok siapa mereka nanti akan kita bahas La tadhab. Dribuk itu tadhab. Dan yang ketiga, al-it'am ma'al qada. Bareng. Dia harus membayar qada dari konsekuensi yang diambil dari rukhsah dengan makan dan minum di siang Ramadan ditambah konsekuensi dari membayar it'am. Jadi ada tiga jenis yang menjadi konsekuensi sebagai kelompok ashabul a'zar. Maka kita masuk sekarang kepada al-qismul awal alaihimul qadha' faqah. Maka siapakah dari orang-orang yang masuk kepada perkara bagian yang pertama alaihimul qadha' faqah? Maka disebutkan oleh penulis di dalam matan al-faslul awal al-marid alladhi yurja bur'uhu. Tadi banyak yang tasmi alladhi yarji'u dir'ahu dan sebagainya alladhi yurja bur'uhu. Maka ini dari permasalahan yang pertama dari mereka yang membayar kodok saja. Maka ketahuilah ya ibadah Allah. Di pembagian yang pertama alaihimul kodok fakot. Dan nanti yang kedua alaihimul kafarah fakot. Au it'am. Dan yang ketiga alaihimul kodok wal kafarah. Maka di pembahasan alaihimul kodok fakot akan masuk empat perkara yang diberikan oleh Allah udur dan rukhsah untuk makan dan minum di siang Ramadan. Namun baginya di hari selain Ramadan mulai dari Syawal sampai kepada Syakban yang akan datang hanya membayar kodok saja. Maka mereka itu siapa? Disebutkan oleh penulis Al-Faslul Awal, pasal yang pertama, penyebutan dari kelompok yang masuk kepada kelompok pertama alaihimul kodok fakot hanya membayar kodok saja adalah al-marid alladhi yurja bur'uhu. Apa makna al-marid alladhi yurja bur'uhu? Maka jumlah alladhi yurja bur'uhu dari ismun mausul beserta silah mausulnya menjadi bayan untuk marid yang alladhi yurja bur'uhu. Maka marid maknanya sakit diambil dari ismun fa'il. Dari fi'il marida yamrudu marid. Marid. Pakai bo. Maka al-marid ala wazan fa'il. Dia adalah ismun fa'il. Dari marada yamrudu. Dan masdarnya adalah mardon ataupun marodon dan jamaknya satu yang sakit dinamakan marob. Namun jika banyak yang sakit dinamakan marobok. Dengan alif lainah marobok. Dan marid dari segi Sorf tadi kami jelaskan dia ismun fa'il dari marodo yamrodu marid dan dan dia mufrad jamaknya adalah marodo. Adapun dari segi makna diddu sehat. Maka marib sakit itu lawan dari orang yang sehat. Maka di sini diberikan udur di dalam syariat Islam. Kenapa Allah memberikan udur? Karena Allah sangat baik kepada kita di mana diwajibkan untuk berpuasa namun Allah jadikan orang-orang yang sakit diberikan uzur. Ini menandakan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang beribadah. Maka Allah berfirman la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah orang-orang yang tidak mampu untuk melaksanakan ibadah secara full kecuali diberikan uzur. Maka ayat ini menjadikan pendalilan bahwa Allah Jalla wa'ala sangat cinta kepada makhluknya. Sehingga dia memberikan beban sesuai dengan beban kemampuan makhluk tersebut. Maka yang pertama adalah orang yang sakit diberikan uzur. Lalu permasalahan sakit di sini diberikan penjelasan dengan Allah di yurja bur'uhu ay yurja uhu maknanya dia sakit tetapi datang kesembuhannya seperti orang yang sakit di bulan Ramadan di awalnya di hari ketujuh pusing demam kemudian muntah-muntah tidak bisa berpuasa misalnya kemudian setelah dua hari tiga hari direfleksi atau dibekam atau tanawul ilaj al-kimawi minum obat kimia yurja uhu ataupun yurja bur uhu maka inilah yang kita inginkan al-marid alladhi yurja uhu maknanya yurja uhu kembali kepada kesembuhannya maka kalimat alladhi yurja bur uhu ini penjelasan dan takdir yang sangat baik. Kenapa? Karena di sana ada pembagian sakit yang bagian kedua alladzi la jabur uhu. Orang yang sakit yang menahun. Bahasa Indonesia-nya sakit yang menahun. Yang terus selama bertahun-tahun dia dalam keadaan sakit itu. Kalau bahasa Arabnya al-marad al-muzmin. Sakit yang menahun alladhi yastamir hatta yadkhula ila Ramadan akhar atau yadkhul fi kulli Ramadan. Yang mana dia masuk kepada Ramadan yang kedua dalam keadaan sakit. Ataupun setiap tahun dia dalam keadaan sakit. Maka hukumnya lain lagi. Falaisa alaihil qadha bal kafarah kama saya tibayanuhu Maka hukumnya bukan di pembagian yang pertama ini. Apa pembagian pertama kita sekarang? Kodok fakot. hadaliman aladi yurja bur'uhu. Almarid aladi yurja bur'uhu. Yang sembuhnya kembali. Seperti sakit di hari ketujuh, makan. Hari ke-8 masih sakit, makan. Hari ke-9 masih sakit, makan. Hari ke-10 sudah sehat. Ah saya puasa, nanti bayar kodoknya banyak. Ya sudah, tiga hari. Maka tiga hari ini nanti dia kodok saja. Paham ya? Ini dinamakan al-marid aladi yurja buruhu. Yang kembali kesehatannya. Adapun yang tidak kembali kesehatannya seperti orang yang sakit. Dan tidak bisa untuk membayar kodok sama sekali sakit mulai dari bulan Ramadan ataupun masuk bulan Syakban, di awal Syakban, di akhir Syakban sakit. Kemudian terus menerus penyakitnya tidak tersembuhkan. Masuk kepadanya full Ramadan sakit. Masuk kepadanya bulan-bulan setelah Ramadan pun sakit. Lalu kapan mau dibayar? Allah berfirman, "Faman minkum maridun aw ala safarin fa min ayamin ukhor. Dibayar di hari yang lain, ghaira Ramadan. Idan fi syahri Syawal qada. Wa kadzalika fi syahri Dzulqa'dah Dzulhijjah qada sampai Sya'ban. Namun orang ini tidak pernah bertemu dengan kesembuhan. Penyakit menahun. Misalnya dia dalam keadaan sakit yang berhubungan dengan undigestive system ataupun sistem pencernaan. Setiap dia tidak makan dalam waktu 6 jam lebih, maka akan terjadi muskilah di dalam lambung dan sistem pencernaan yang lain. Naiknya asam lambung misalnya. Maka kata para dokter, orang ini tidak bisa berpuasa. Belum boleh. Ramadan semuanya, ya udah. Dikodok. Ternyata tidak sembuh-sembuh. Masuk kepada Syawal masih sakit. Masuk kepada yang lain terus masih sakit sampai kepada Ramadan yang kedua. Maka tidak ada waktu untuk membayar kodok. Kapan bayar kodok? Di ayamin ukhar kata Allah. Lalu tidak bertemu di Syawal, dul hijab, kesembuhan, ya sudah terus sampai masuk Ramadan yang berikutnya, maka bukan masuk ke pembayaran kodok. Tetapi ke mana? al-kafarah. It'am miskinan fikul yaum. Lianna lam yurja bur'uhu. Idan sekalian semua mengetahui al-marid yang qasimu ila qismin. Indaki Abdurrahman. Marid mada? Marid yang qasimu ila qismin. Terbagi menjadi dua. Pertama, aladi yurja buruhu. Apa maknanya bahasa Indonesia? Yang kembali sehat. Wasani marid aladila yurja buruhu. Sakit terus menerus, tidak sempat untuk membayar kodok. Di sini hukumnya berbeda. Maka oleh sebab itu penulis memberikan takib alladhi yurja buruhu likai yahruja alladhi la yurja buruhu yang tidak kembali dari sakitnya. Lalu apa hukumnya mereka orang-orang yang sakit yurjaburuhu lahu rukhsah minallah yuftiru ma'a wujubil qadha faqat. Di mana dia boleh makan dan minum di siang Ramadan tapi konsekuensi membawa al qada setelah dari bulan Ramadan. Setelah dia sembuh tentunya. Dan dalilnya dalam permasalahan Ashabul A'dar yang pertama Al-Marid alladhi yurja bur'uhu daliluhu qada' faqat minal kitab wa sunnah wal ijma' Amma dalil minal kitab kama qala ta'ala fi kitabihil karim Pemangkana minkum maridon au ala safarin. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Idan makna hadil ayat mangkana maridon fayang dur finahar fayab tur finahari Ramadan summa yasfi min maradihi fa alaihi qada dzalikal yaum fi ghairi Ramadan. Barang siapa yang sakit di bulan Ramadan 2, 3, 4 sepekan sakit dan makan dan minum, maka dia harus membayar dua hari, tiga hari, empat hari seterusnya selama dia makan di siang Ramadan dibayar fi ayamin faidatun min ayamin ukhor. Wajib baginya membayar di hari yang lain selain Ramadan. Mulai dari syawal sampai kepada syakban. Namun awas jangan kebablasan. Terlalu santui. Masuk kepada Ramadan yang kedua. Apa ikobnya? Padmada ma'ana. Inna kaya abah katadah ikobnya. Man sahabiyuh man akhrajah. Abu Hurairah wa وابن عباس ماذا قال man farata fi qada Ramadan hatta yadkhula ila Ramadan akhar fa alaihi al qada ma'a it'am. Hasantum. Fa hadal ashadanil atharan sahihan. Kedua asar ini sahih. Maka bagi mereka orang-orang yang terlalu santui, ah nanti Kodok sepekan, ah gampang nanti. Masuk syawal, dul qadah, dul hijjah, terus sampai rojab, syaban lupa. Setelah syaban sudah 27, sudah ribut-ribut Ramadan, orang pada belanja. Maka di Ramadan, mau soal, mau tanya saya. Di Indonesia, bapak-bapak kalian di bulan Ramadan, di bulan akhir Syaban, pada belanja banyak untuk Ramadan. Itu, seperti itu. Baru ingat dia, melihat orang pada belanja di supermarket, di mall, penuh. Maka di Ramadan, oh iya saya punya sepekan. Yang tersisa hanya dua hari, 27. Atau tiga hari kalau digenapkan. Lalu empat hari, ya hilang. Empat hari itu dia wajib mengkodoknya di bulan syawal nanti ditambah it'am. Ini dari asar dua sahabat. Kembali kepada permasalahan, maka dia harus membayar kodok saja bagi yang marid aladhi yurja bur'uhu. Dalilnya dari Al-Qur'an, "Famangka naminkum maridon awa ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar qad ma'ana fi babil kodok. Indak ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Mana dalil wujub membayar Fa huna is arabitah liman dijawab syar ma'a fi'lu syar. Usyahid aina dulil wujub? Hah? Takdir takdiruhu fa'alaihi iddatun. Walafdul ala yufidul wujub. Awas. Kita tidak seperti orang awam. Orang awam alhamdulillah yang baik masih hafal dalil. Mana dalil kodok wajib? Pemangkana minkum maridon aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Aina wajh dalalah alal wujub? Ma'adri. Al-muhim hadi jibnal ayah. Aku telah memberikan ayat. Dah dalil. Taib aina wajh dalalah alal wujub? Ma'adri. Itu orang awam. Namun kita telah betul ilm ahli sunnah, telah betul ilm ahli sunnah yang belajar Al-Quran wa sunnah dengan wajah pendalilannya kita katakan di sana fa'alaihi iddatun mahduf dari khobar iddah. Iddah kenapa marfu mubtada? Fa iddatun idan alaihi iddatun alaihi mahduf khobar muqaddam mahduf takdiruhu alaihi. Falafat ala fi ilmil usul yufidul wujub kama qala ta'ala walillahi ala nasi ala nasi hijul baiti. Ala nasi wajib. Alhasil inilah dari pendalilan dengan wajah pendalilannya dari Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu idamatal marid qabla tamakun fil qadok al ayam alati fatathu Hal wajib alaihil qada? Jika seseorang yang sakit tadi kemudian meninggal. Dia puasa misalnya 20 hari Ramadan. Kemudian di, di, di hari ke-21 sampai terus akhir Ramadan sakit dan meninggal. Sembilan hari dia sakit dan meninggal di hari Id kedua, ketiga. Kita ambil contoh seperti itu. Maka siapa yang menjawab? Aiman. Wajib bagi dia ber, mengkodok puasa atau tidak? Tidak. Kenapa? Rifat sautak. Karena dia sudah tidak ada lagi. Kan ada anak-anaknya. Diwariskan ke anaknya apa tidak? Di hadis yang dihafal tadi, apa yang dihafal udah sampai ke bab Man mata wa alaihi siam sama anhu waliyuhu. Ah, gimana jawabnya? Dibayar sama anak-anaknya apa tidak? Jadi dibayar apa tidak? Sama siapa? Sama anaknya. Kasihan anaknya dalam permasalahan ini tidak dibayar sama anaknya atau kakeknya atau kekasihnya bahkan pacarnya, pacaran haram. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk membayar memang. Allah fa alaihi iddatun fi ayamin ukhor. Min ayamin ukhor. fa iddatun min ayamin ukhor. Wajib baginya membayar di waktu lain. Sekarang dia ketemu waktu lain apa tidak? Tidak. Berpuasa di bulan Ramadan hari ke-21 sakit. Terus sampai masuk syawal sakit. Kemudian meninggal di bulan syawal. Di hari ke-7 misalnya. Maka apakah ada ayamun ukhor? Ada. Masuk kepada dia enam hari. Baik. Namun enam hari dalam keadaan lebih parah dari sakitnya. Sehingga meninggal dalam keadaan sakit itu. Hal hunaka yujad fursah untuk membayar? Tidak. Karena Allah yakul faidatun min min ukhar dibayar di hari yang lain. Orang ini sakit tidak mendapati hari yang lain. Lalu bagaimana dengan hadis yang kami sebutkan tadi? Barang siapa yang mempunyai puasa, soma'an huwaliyuh. Mangkana alaihil qadha ausiam soma'an huwaliyuh. Itu jika dia lalai. Maknanya dia sakit di bulan Ramadan makan dan minum dan sembuh. Kemudian dia lalai masuk ke Sya'ban, afwan, masuk ke Dul Qa'dah, Dul Hijjah, Syawal, dan Jumadal Awal, Jumadal Thani, Rabiul Awal, Rabiul Thani, masuk kepada Rajab. Terus, ada beberapa bulan bagi dia, enam bulan untuk membayar. Namun malas, tiba-tiba sakit yang di Ramadan itu memang sudah sakit yang kronis, sakit jantung misalnya, atau hepatitis B, ataupun corona COVID-19. Di mana di Ramadan agak sembuh kembali namun telah terjadi infeksi yang kronis, maka terulang lagi setelah enam bulan dan tidak tertolong lagi. Sakit dua hari, tiga hari, langsung koma, dan setelah koma titik. <laughs> koma maknanya dalam keadaan koma dalam keadaan goibubah. Kemudian setelah itu titik, tidak ada pergerakan lagi. Tidak ada ingatan dan tubuhnya kaku, sudah mati. Maka di sini baru ketemu dia faidatun min ayamin ukhor. Maka dia harus membayar puasanya. Lalu siapa yang bayar? Anak-anaknya, keturunannya. Atau kerabatnya, afwan. Nanti akan kita bahas di bab yang akan datang. Kembali kepada back to the marid, kembali kepada kepada orang yang sakit. Maka jika orang ini mati dan dia mempunyai waktu untuk membayar, maka harus di, jika dia mati dan tidak mempunyai waktu untuk membayar, maka tidak ada kodok padanya. Itulah dari rahmat Allah juga. Bagaimana dia mau membayar? Dia meninggal terus dari Ramadan sampai Syawal meninggal tidak ada waktu, ya sudah tidak ada. Namun ida jabur uhu kembali sehat maka wajib baginya untuk membayar. Ini pendalilan Al-Qur'an. Adapun pendalilan dari hadis akan kita bahas nanti. Dan adapun pendalilan dari al-jima ah, al-ijma seperti dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah ajma'a ahlul ilm ala ibahatil fitr lil marid fil jumlah. Maka telah dinukilkan ijma oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya bahwa para ulama sepakat orang yang sakit dan sehat untuk membayar kodok di hari yang lainnya. Kemudian di sini ada faidah. Apakah untuk orang yang sakit langsung dihukumi memberi dibolehkan padanya rukshoh untuk makan? Sakit. Oh berarti makan. Enak banget. Dengan dalil famangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Enak banget. Puasa jam 10 merasa lapar, Misalnya siapa yang mau jadi korban? Rafiq. Rafiq puasa, sahur, di pondok, makan, dan sebagainya. Jam 10, mules. Laper nih. Aduh, aku sakit gigi. Stad, aku sakit gigi. Terus, mau batal puasa. <laughs> sakit gigi, batal puasa. Giginya cenut-cenut, batal puasa. Sedikit aja. Yang saya jadi korban lagi siapa? Simora. Si Mura di saat mau sholat wudhu, kemudian dia menginjak paku sedikit, kemudian keluar darah sedikit. Oh, aku sakit, Ustadz, aku nggak jadi puasa sakit. Kenapa? Menginjak paku. Lalu mau buka Allah yakul famangkana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayamin ukhor. Dua perkara ini sakit gigi biasa, tidak sakit yang menyengat, hanya sedikit dan tidak membengkak juga, tidak ada abses. Dan menginjak paku keluar darah, apakah dinamakan sakit yang diambil padanya rukhsah? Maka di sini perlu diperhatikan. Lafat maridon di sini nakiroh. Di ayat pemangkana minkum maridon nakiroh di irobnya. Isyaki syarat maka di ilmil usul memberikan makna umum. Sehingga apa saja yang sakit. Menginjak paku keluar darah pun aduh sakit. Buka puasa. Enak banget. Kemudian di sini bersifat umum namun dohirnya amun mahsus ala diurja uhu fahas untuk orang yang sakit yang kembali sakitnya. Orang yang sakit menahun tidak. Ini yang pertama. Dari keumuman yang dikhususkan. Sehingga orang yang sakit menahun tidak membayar kodok. Hanya it'am. Kemudian yang kedua. Al-marib al-khafif. Sakit yang ringan. Seperti tadi. Menginjak paku berdarah. Kemudian sakit gigi cenut-cenut. Kemudian agak pusing Bangun dari tidur, duh agak pusing, dunia rasanya berputar. Sudahlah, buka puasa saja. Karena memang lapar intinya. Maka, apakah bagi dia untuk berbuka, kemudian nanti mau bayar kodok? Maka hal yang pertama, jika dia sakit, la yata'athar bisaum, seperti azukami al-yasir bersin-bersin. Seperti tadi pagi kita kedinginan karena hujan semalaman. Kemudian waktu sholat fajar hajj, hajj, hajj. Waduh, saya ini bersin-bersin terus nih. Ya sudahlah buka puasa. Pemangkaman pemangkana minkum maridon. Maka di sinilah ya ta'athar bisawum. seperti flu yang ringan ataupun lemas badan ataupun pusing karena memang aliran darah kurang kencang karena tidak ada muatan-muatan yang ada padanya dan juga sedikit berputar pusing dan sakit kepala dan yang lainnya maka dilihat jika dia melaksanakan berbuka puasa akan meringankan ataupun jika dibiarkan akan yadur kepada badan, maka boleh berbuka. Namun jika dia bisa ditanggulangi tanpa makan dan minum, seperti agak pusing, mungkin kurang tidur tadi begadang, Ramadan, semalam begadang, dia tidurlah. Hilang tidur, eh, hilang pusingnya dan sakit kepala ya sudah. Ataupun tadi sakit gigi sedikit kemudian disikat giginya tadi sahur lupa sahur dengan coklat terus tidak sikat gigi. Sehingga jam 10 coklat yang tersisa ada di kropos gigi. Yang emailnya sudah rusak. Maka di sini cukup menggosok gigi dan sehat kembali, tidak usah berbuka. Maka ini hal yang pertama. Hal yang kedua, idza kana yasukku ala asyam jika sakitnya itu membahayakan pada dirinya dari puasanya maka di sini lebih baik dia berbuka karena Allah telah memberikan rukhsah seperti misalnya orang yang memang sudah mempunyai penyakit contohnya penyakit apa saja baik asam lambung di mana dia seharusnya minum obat tadi dia lupa waktu sahur. Maka mulailah 4 jam perut kosong jam 10 maka perut ini sakit bagaikan ada bara api kata mereka. Kemudian naik asam lambung. Maka jika dibiarkan dari satu jam demi satu jam demi satu jam ditakutkan akan lebih berbahaya karena memang asam lambungnya sudah naik tidak bisa dicegah kecuali diberi makan dan minum obat. Maka di sini dia lebih baik bukan. Karena Allah memberikan rusak baginya. Dan begitu pun orang yang epilepsi. Biasa dia meminum satu pil agar ayannya tidak kumat. Tahu epilepsi ayan? Yang mana dia jika sakit, akalnya hilang dan kejang-kejang mengeluarkan busa. Kejang-kejang di jalanan, maksudnya di tanah. Maka dia mengetahui keadaan itu. Dia lupa minum obat. Mulailah setelah 4 jam, 5 jam, dia mulai ada sesuatu. Orang epilepsi ini tahu. Mulai hitam. Jadi layar gambar yang alhamdulillah kita Allah berikan mudah ini, screennya tuh sudah mulai LCD-nya kena. Ada garis-garis. Seperti itu kata mereka. Seperti di LCD yang terkena retak dan sebagainya, ada garis-garis. Setelah itu mulai mengecil, mengecil, mengecil, nanti hitam. Tidak sadar setelah itu. Dan dia kejang-kejang, mengeluarkan busa. Dia tidak sadar setelah itu. Nah, dia mulai mengetahui ini tanda-tanda ini dia tahu. Sebelum satu jam, dia akan seperti itu. Di layar pandangan dia. Maka seperti ini butuh kepada obat. Dan butuh kepada makan dan minum. Maka dirusahkan untuk makan dan minum. Paham? Kalau hanya sekedar sedang wudhu, kemudian terbentur kepalanya, benjol, ada darah sedikit, waduh ini gimana benjol dan ada darah sedikit. Kalau dibiarkan puasa, sejam akan tambah besar. Sejam akan tambah besar. Maka menjelang maghrib mungkin akan segede kelapa muda. Itu baru dia berbuka. Namun cenderung benjol semakin satu jam semakin turun. Iya kan? Maka tidak butuh lagi untuk berbuka. Alhasil ini tambih penting. Tidak semua orang yang aduh saya agak sedikit sakit ya sudah berbuka. Tidak. Dilihat apakah sakitnya ini akan memberikan madarat kepada dirinya jika dia tinggalkan atau tidak. Maka Allah telah memberikan rukhsah untuk berbuka. Maka jika sampai kepada perkara yang sangat membahayakan, bisa jadi dengan puasanya ini dia jadi haram. Dia tahu keadaan itu. Dia lupa minum obat dan ini akan menjadi penyakit bagi dirinya dan parah. Maka dia tahu perkara itu dan dia ingin tetap puasa, bisa jadi puasanya jadi wasilah yang haram. Karena pertama Allah telah memberikan udur kepadanya. Dan yang kedua, karena dia tidak mau mengambil udur dan mencelakakan dirinya, maka di sini masuk kepada haram karena Allah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum. Innallaha kana bikum rahima." Dan Allah berfirman, "La taqtulu eh, la tul wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Dari dua ayat ini dalam surat An-Nisa dan Al-Baqarah, "Wala taqtulu anfusakum." dan juga latulku biaidikum ilatah luka menjadi pendalilan tentang orang-orang yang tidak mau mengambil rukhsah di saat sedang sakit dipaksakan kemudian malah bisa jadi sakit yang keras dan meninggal setelah beberapa hari maka ini malah masuk kepada perkara yang dilarang Masih ada waktu? Sudah 46 menit. Yang kedua, kita selesaikan. Al-faslu al-musafir. Dan yang kedua, orang yang melaksanakan safar. Sesuai ayat pendalilannya, Famangka minkum maridon aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhor. Maka tadi orang yang sakit yurjabur uhu juga ditambah orang yang musafir maka boleh makan dan boleh minum dalam safarnya dan membayar kodok fi ayamin ukhor. Kemudian di dalam permasalahan safar di sini adalah ketentuannya safar al-murad bihi safar yuksiru fihi yang dikosorkan salat padanya. Adapun Safar dari sini ke Blok E, dari sini ke Kota Baru, bukan safar. Karena tidak dikosor sholatnya. Maka di dalam ayat ini diberikan ruhsah bagi mereka orang yang safar misalnya dari sini ke Pekanbaru. Dari sini ke Padang. Maka jauh 6 jam. Meskipun dikebut pakai motor. Jadi empat setengah jam tapi dia akan panas, kepanasan, haus, maka boleh untuk berbuka. Maka di sini masuk kepada ayat famangkana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhar. Maknanya mangkana musafiran fayuftiru fi nahar Ramadan, maka wajib baginya qada dari hari yang dia berbuka fi ayamin ukhar. Maknanya min ayamin ukhar di hari yang lain selain Ramadan. Maka inilah dua perkara dalam permasalahan ashabul a'zar yang diberikan udur oleh Allah dari kismul awal. Apa kismul awal? Al-qadha faqat. Berarti ada berapa yang membayar kodok saja? Pertama, indaki ya Abdurrahman. Alladhi yaqda faqat man? Al-anta kalamna nahnu sabi'na bil kalam wa ta'idna man? Anta musafir au tertia. Tidak ada koneksi kayaknya. Dia. Error. Pakai eksis apa Telkomsel? Ah, al awal al-marid indak ya Muhammad. Aywah man isnan yakdo fakot. al awal al-marid aladi yurja bur'uhu. Wathani al-an musafir. Idan Al-marid alladhi yurja bur'uhu wal musafir yajuz ya'kul wa yasrab walakin yaqda fi ayamin ukhar min ayamin ukhar. Maka ini pelajaran yang bisa kita berikan wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum aib alaikum ya ayuhal musafirun. tidak restab kopi makan la tusafir. Paham? Di pelajaran itu